kamu. Kalau kamu taat kepada suami dan suami redha, kamu akan masuk surga. Kalau kamu durhaka kepada suami dan tidak taat, kamu akan masuk neraka dengan sebab itu. Dan Nabi memberikan nasihat kepada suami wanita, unduri, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah, sesungguhnya suami kamu adalah surga dan neraka kamu. Jadi nasihat ini, nasihat dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian yang ketujuh, dalam ayat ini disebutkan wahjuruhunna fil madaji'. Apabila dia melanggar dan sudah dinasehati tapi dia tidak mau, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Artinya, pisahkan tempat tidur mereka. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, la yujami'uha. Tidak mencampuri si istri. Kata Imam Mujahid, "Jannibu madaji'ahunna." Jauhkan tempat-tempat tidur mereka. Arti dipisahkan tempat tidurnya. Tidak diusir dari rumah, tapi karena dia melanggar, dibiarkan di rumah, tapi tidak dicampuri. Dipisahkan tempat tidurnya. Sebagaimana dalam hadis, "Wala tahjur illa fil bait." Dan janganlah kamu tinggalkan istri kamu melainkan di rumah. Tapi biarkan dia di rumah, tidak diusir. Kemudian yang kedelapan dari ayat ini, wadribuhun dan pukullah mereka. Mereka apabila mereka durhaka, maksiat, maka pukul mereka. Diperintahkan oleh Allah wadribuhun tapi dalam hadis Nabi disebutkan yaitu dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai mereka. Jadi tujuannya supaya dia kembali ke jalan yang hak, tidak melawan kepada suaminya, tidak kufur kepada suaminya, tidak durhaka kepada suaminya, maka dibenarkan menurut syariat untuk dipukul. Kemudian yang kesembilan dalam ayat ini fa'in apa fala tabqu 'alaihinna sabila. Apabila mereka wanita-wanita itu taat kepadamu, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kalau si istri sudah taat, ya alhamdulillah. Jangan dicari jalan lagi untuk menyusahkan mereka atau menyulitkan mereka atau mengungkit-ungkit lagi kejelekan-kejelekan mereka. Maafkan. Allah menyuruh untuk memaafkan mereka. Dalam ayat yang lain. Kemudian yang ke-10, "Innallaha kana 'aliyyan kabira." Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Supaya suami ini tidak merasa dirinya besar, merasa kuat sehingga dia zalim kepada istrinya. Tidak boleh dia berlaku zalim kepada istrinya. Dia harus ingat di dalam ayat ini Allah menyebutkan innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar supaya suami itu tidak berlaku zalim kepada istrinya. Dan dalam ayat ini juga penyebutan dua sifat yang wajib kita terapkan. Yang pertama al-alim, yang kedua al-kabir. Bahwa Allah itu maha tinggi. Dan kita wajib menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi. Allah di atas ars, Allah berada di atas langit. Dan Allah berada di atas ars. Wajib kita menetapkan demikian. Ini merupakan akidah ahlu sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka tidak tahu Allah itu ada di mana. Tapi ahlu sunnah bagaimana sudah diajarkan Rasulullah bahwa Allah itu berada di atas langit dan Allah itu istiwa di atas ars Ar-Rahmanu al-Asistawa. Bahwa Allah istiwa di atas ars. Jadi setiap mukmin dan mukminah wajib meyakini demikian bahwa Allah itu maha tinggi dan Allah berada di atas ars. Tidak boleh ada seorang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak boleh. Bahkan perkataan itu perkataan kufur. Kita wajib memuliakan Allah sebagaimana yang Allah sebutkan untuk dirinya bahwa Allah berada di atas langit. Amin man sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit dan Allah itu maha tinggi. Seperti sabdihis marabbikal a'ala. Dalam kamu bertasbih kepada Allah yang maha tinggi. Dan juga ayat yang lain ar-rahmanu ala asistawa. Bahwa Allah itu maha tinggi. Dan ini sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan fitrah, dan dengan akal. Bahwa Allah itu maha tinggi. Dan Allah juga maha besar. Sekarang kita lanjutkan lagi bahwa perkataan laki-laki sebagai pengurus atas wanita ini tidak boleh suami berlaku zalim dengan sebab mengatakan bahwa laki-laki ini wajib mengurus istrinya, mendidik istrinya, kemudian dia berlaku zalim. Tetap atau rijal harus dibarengi dengan sikap arif walid. Kepemimpinan laki-laki ini terhadap istri dan anak-anaknya harus dibarengi dengan sikap arifku walin dengan sikap lemah lembut kita lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk. Kemudian Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Orang yang paling takwa di muka bumi ini. Orang yang paling takut kepada Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Fabima rahmatin minallahi lintalahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin min Allah lintalahum maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan al qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri kamu. Tentulah mereka akan menjauhkan diri kamu dari sekeliling kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka wasyawirhum fil amr dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad sudah azam maka tawakallah kepada Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepadanya. Arti Nabi Muhammad SAW Difirmankan oleh Allah yang sudah jelas Nabi adalah orang yang terbaik, akhlaknya paling mulia. Sebagaimana Allah katakan, wa inna kala ala khuluqin azim. Tapi tetap Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fadima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kemudian juga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam surah Syuara wahfid jenahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan dalam kamu tundukkan dirimu tawaduk kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari kaum mukminin. Kemudian juga Nabi SAW pernah menasehati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada seorang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi dijawab oleh Aisyah bahwa kematian atas kamu dan laknat Allah atas kamu. Kemudian Nabi menasihati Aisyah alaiki deres. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Tapi jawab saja. Orang Yahudi mengatakan atas kamu jawab dengan Alaikum, cukup. Tapi jangan dikasih mati dengan laknat tamu dan segala macam. Nabi menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk berlaku lemah lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u fi syai'in illa Kalau dicabut lemah lembut pada sesuatu melainkan akan menjelekkan sesuatu itu. Jadi kalau sesuatu tidak ada lemah lembut, maka akan jelek. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Nabi mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man yuhramur rizq yuhramul khair." Barang siapa yang tercegah dari perilaku lemah lembut, maka akan tercegah kebaikan daripadanya. Barang siapa yang tercegah dari perilaku lemah lembut, maka akan tercegah kebaikan yang sangat banyak. Jadi seorang kepala rumah tangga, dia sebagai pemimpin, tapi tetap di samping dia punya tanggung jawab yang besar, mendidik istrinya, mendidik anaknya, tapi kewajiban dia juga harus berlaku lemah lembut. Dan Allah apabila menghendaki kebaikan dalam satu rumah tangga, maka Allah masukkan kepada mereka arif, lemah lembut kepada mereka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, sekarang kita lanjutkan tentang hak dan kewajiban suami istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami dan yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Itu di buku bingkisan di halaman 73 dan selanjutnya. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu ta'imaha idza ta'imta, wa taqtuha idza qasaita ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والبغوي والنسائي في إشرة النساء بإسناد صحيح dari Muawiyah bin Haidah dia berkata saya bertanya ya Rasulullah apakah hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya Rasulullah SAW menjawab, engkau memberikan makan apabila engkau makan. Engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Dan janganlah engkau tinggalkan dia melainkan dalam rumah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Al-Baghawi dan Nasai dalam kitabnya Isratun Nisa dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan makan apabila makan. Arti dasar bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib. Dan nafkah ini diukur kepada kemampuan si suami. bagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 7, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ Allah, la اللَّهُ Allah إِلَّا illa ma ataaha, اللَّهُ ba'da أُسْرِ yusra." Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi seorang suami meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan pailit, dalam keadaan bangkrut, tetap dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi orang yang disempitkan tetap diwajib berusaha untuk mencari maisha. Dan ini yang sering saya sampaikan, tidak boleh seorang suami minta-minta kepada orang lain. Tidak boleh dia bergantung kepada orang lain. Dia wajib mencari nafkah. Kalau Nabi Daud sebagai nabi dan sebagai khalifah itu makan dari hasil keringatnya sendiri, apalagi orang yang bukan khalifah, yang bukan nabi dia sebagai nabi dan sebagai khalifah yakul min amal yadi dia makan dari usaha tangannya sendiri maka seorang suami wajib dia mencari nafkah dan dia harus mencari nafkah dari usaha yang halal tidak boleh dari yang haram tidak boleh dari menipu tidak boleh dari yang subhat tidak boleh juga dari yang lainnya yang jelas-jelas haram ini harus diperhatikan dan si istri juga wajib membantu suaminya mengingatkan suami untuk mencari nafkah yang halal dan si istri juga tidak boleh banyak menuntut. Kalau umpamanya sehari suami mampu memberikan 3.000 rupiah kepada istrinya, ya itu yang harus diterima oleh si istri. Tinggal bagaimana kepandaian si istri untuk mengatur uang 3.000 rupiah ini. Karena dia sudah berusaha dan mulai pagi sampai sore. Jadi jangan banyak menuntut. Yang nanti kalau banyak menuntut, suaminya hilaf sehingga dia mengambil hak orang lain. Atau dia menipu. Atau yang lain. Yang jelas akan memberikan pengaruh yang besar dalam rumah tangga. Tidak ada barokah rumah tangga yang hasil dari perbuatan-perbuatan yang haram. Nafkahnya, pakaiannya, makanan, minuman dari yang haram, dia akan barokah rumah tangga itu. Jadi seorang suami dia wajib mencari nafkah dan si istri harus membantu. Di samping itu berdoa kepada Allah. Kalau seandainya si suami ini sulit, susah, dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan banyak mengadu, jangan banyak mengeluh kepada manusia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi barang siapa yang miskin, fakir, kemudian dia mengadu kepada manusia, dia meminta kepada manusia, maka Allah tidak akan tutup kefakirannya. Barang siapa yang susah dan dia mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya birizkin ajilin au ajilin. Allah akan memberikan rezeki kepadanya cepat atau lambat. Tapi kalau dia mengadu kepada manusia, maka Kata Nabi, lam tusadda faqatih. Tidak akan ditutup kefakirannya. Jadi ketika dia susah, dia minta kepada Allah. Dan banyak cara dia untuk meminta kepada Allah. Dia bisa minta di waktu sujud. Dia bisa bangun di tengah malam. Dia minta ketika dia safar. Atau dia minta di saat dia puasa. Termasuk waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Dia mohon kepada Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Jadi istri juga harus seperti itu menganjurkan. Jangan banyak menuntut yang kemudian suaminya hilang Terima nafkah yang sudah diberikan itu yang dia mampu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu qimasan wa taruhu biqana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana dia memberikan kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan kosong perutnya. Kemudian sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi dia berusaha untuk mencari nafkah yang halal setiap hari. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada para suami bahwa dinar atau uang yang diinfakkan oleh seorang suami kepada istrinya itu lebih besar ganjarannya daripada uang yang diinfakkan untuk orang miskin, untuk fisabilillah, untuk memerdekakan seorang hamba. Itu lebih besar nilainya yaitu uang yang diberikan kepada istrinya. Nilai ganjarannya. Nabi bersabda, binarun anfaqtahu fi sabilillah wa binarun anfaqtahu fi raqabatin wa binarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa binarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Rawahu Muslim. Uang yang kau infakkan di jalan Allah uang yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba, uang yang kau infakkan untuk orang miskin, dan uang yang kau infakkan untuk keluargamu lebih besar ganjarannya uang yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu yang pertama, hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami dia harus mencari nafkah. Kemudian dari yang pertama ini, sering timbul pertanyaan begini. Kalau wajib ke orang tua memberikan nafkah, sedangkan saya ini mau nikah ini belum punya pekerjaan. Saya belum ada pemasukan. Kita lihat sekarang contoh sahabat. Kita lihat contoh sahabat. Jangan ukurannya kita, kita lihat. Contoh sahabat, kita memahami Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Karena kita lihat, ada seorang sahabat yang cincin besi saja tidak punya. Kain sarung hanya satu. Tidak punya. Untuk mahar tidak punya. Kalau untuk mahar tidak punya, apalagi untuk memberikan nafkah. Sampai Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadidin. Cari meskipun cincin dari besi. Tidak ada, tidak punya. Apakah dibiarkan begitu lama? Tetap disuruh nikah. Engkau hafal ayat, hafal. Fa'alim ha'isrina ayat. Ajarkan 20 ayat. Kepada istri kamu sebagai mahal. Diajarkan oleh sahabat ini. Dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang fakir, Allah akan berikan nafkah. Iya kunu fuqara ayughnihumullahu min fadli. Seandainya mereka fakir, tidak punya apa-apa, Allah akan memberikan kepada mereka. Jadi bukan berarti dengan dia tidak punya apa-apa kemudian dia tidak nikah. Tetap dia berusaha untuk nikah yang dengan itu insya Allah Allah berikan rezeki dengan pernikahannya itu. Karena Allah yang menyuruh untuk menikahkan mereka orang-orang yang tidak mampu itu Allah yang menyuruh. Antum lihat di dalam surah An-Nur. Allah menyebutkan iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kita melihat dalam surah An-Nur surah 24 ayat 32. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sayamu. yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi Allah menyuruh untuk mengawinkan mereka dan Allah menjamin akan memberikan ganjaran kepada mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Bagaimana hadis Nabi SAW yang tiga golongan yang Allah berjanji akan menolong mereka. Tiga golongan. Hakun alallahi aunuhum. Salah satu hakun alallahi aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah. Wal mukatabu alladhi yuridul ada' Wal nakihu alladhi yuridul afaf. Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah yang pertama yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, budak hamba sahaya yang menebus dirinya supaya merdeka. Yang ketiga, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Hadis ini sanatnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk nikah dan Nabi menjelaskan bahwa Allah berjanji bagi orang-orang yang menikah, Allah berjanji akan memberikan dan membantu mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Jadi yang muda-muda ini nggak usah khawatir. Tetap dia harus berusaha, tidak boleh bermalas-malasan. Cuma untuk takut nikah dalam Islam tidak, tidak boleh demikian. Bahkan dianjurkan mereka untuk segera menikah. Dianjurkan untuk segera menikah. Dan anjurannya banyak sekali. Dari ayat, uh, anjurannya banyak sekali maksud saya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari asar salafus saleh. Kemudian selanjutnya, yang pertama tentang wajib memberikan nafkah tergantung daripada kemampuan suami. Yang kedua, yaitu antak tuha idak idakkasaita. Engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jadi seorang suami harus memberikan pakaian kepada istrinya sebagaimana seorang suami berpakaian. Kalau seorang suami berpakaian menutup aurat, maka istrinya pun wajib menutup aurat. Jadi menutup aurat seluruh tubuhnya. Karena kata Nabi, Al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Seluruh tubuhnya wanita aurat. Yang boleh terlihat sebagaimana dalam hadis disebutkan yaitu muka dan kedua tapak tangannya. Tapi bagi wanita adalah aurat maka seorang suami wajib memberikan pakaian yang menutup aurat kepada istrinya dan juga kepada anak-anak perempuannya. Tidak boleh istrinya terbuka auratnya. Hukumnya haram dan berdosa besar. Wanita-wanita yang terbuka auratnya atau dia tidak memakai busana muslimah sesuai dengan syariat, terlihat bentuk tubuhnya, tembus pandang, atau menyerupai pakaian laki-laki atau yang lain, maka wanita-wanita yang seperti ini diancam dengan masuk neraka. Wanita yang terbuka auratnya diancam dengan masuk neraka. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas." ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا Ada dua golongan yang ia akan masuk neraka. Dua golongan yang mereka akan masuk neraka yang belum pernah aku lihat keduanya yaitu satu kaum yang memegang semeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia itu yang pertama yang kedua wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya condongkan seperti punuk onta yang condong mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau sorga. Padahal sesungguhnya bau sorga tercium sejauh perjalanan begini dan segini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi wanita yang terbuka auratnya ini diancam dengan masuk neraka. Tapi kita tidak bisa mengatakan atau memastikan Orang yang tidak pakai jilbab pasti masuk neraka tidak boleh. Kita hanya menjelaskan bahwa Rasulullah mengancam. Mengancam. Ini termasuk hadis-hadis wa'id. Hadis-hadis ancaman. Rasulullah mengancam perempuan-perempuan yang tidak memakai busana muslimah. Jadi memakai busana muslimah harus sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh seorang wanita menyerupai atau memakai pakaian laki-laki tidak boleh dilaknat. Kemudian juga tidak boleh wanita memakai pakaian yang ketat yang terlihat bentuk tubuhnya atau tipis transparan yang terlihat bentuk tubuhnya. Ini pun tidak dibolehkan. Kemudian juga tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir. Kemudian wanita berpakaian ini, ini harus menyeluruh. Jadi menutup seluruh tubuhnya, yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Kemudian pakaian bagi wanita tidak boleh dipakaikan parfum, tidak boleh. Bagi wanita tidak boleh pakai parfum. Hukumnya haram. Boleh dia pakai parfum untuk suaminya. Boleh memakai parfum untuk suaminya. Nabi SAW bersabda, Ayu mamra'atin ista'atarat thumma kharajat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fahiya zaniyah Nabi bersabda, siapa saja dari wanita yang memakai wangi-wangian, memakai parfum, lalu ia berjalan melewati satu kaum sehingga tercium harumnya, maka ia adalah wanita pelacur. Wanita pelacur kata Rasulullah. Jadi siapa saja wanita yang dia memakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya melewati laki-laki dan tercium harumnya, maka dia adalah wanita pelacur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Sampai kalau seandainya dia ke masjid untuk ibadah, tidak boleh dia pakai parfum. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita yang pakai parfum itu untuk pulang ke rumahnya mandi seperti mandi junub. Disuruh pulang dari masjid. Untuk ke masjid itu tidak boleh, apalagi ke pasar pakai parfum. Apalagi ke tempat yang lain, ke masjid untuk ibadah tidak boleh, apalagi ke tempat yang lain. Ini masih banyak yang dilanggar. Jadi tentang ini tidak dibolehkan dan hukumnya haram. Jadi tentang masalah pakaian ini nanti bisa dilihat di dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jilbab wanita muslimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bisa juga dilihat kutayb An-Nisa wal Mode wal Azia oleh Khalid bin Abdurrahman Syair. Jadi judulnya Bahaya Mode. Sebab sekarang ini banyak orang mengikuti mode, tapi pakaian yang sesuai dengan syariat ditinggalkan oleh mereka. Pakai kudung, kudung bukan sempurna, kudung gaul yang mereka pakai. Ya, hanya di kepalanya saja, sedangkan bawahnya pakai blue jean. Ini bukan bukan bukan lima, bukan ini. Dan tidak pakai jilbab, tetap telanjang yang seperti itu. Dan menyerupai laki-laki, sedangkan Rasulullah melanat wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita. Dan Rasulullah juga melanat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Dan hadis-hadis tersebut semuanya sahih. Kemudian selanjutnya yang ketiga dalam hadis ini tentang hak seorang suami sah istri yang wajib dengan suaminya wala tadribil wajh jangan engkau memukul mukanya jadi memukul dibolehkan dalam syariat tapi memukul muka tidak dibolehkan dalam hadis. Dan Nabi SAW bersabda, "Wadribu gunna darban gaira mubarrihin." Dan pukulan mereka dengan pukulan yang tidak melukai mereka. Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak boleh sekali-kali seorang suami menjelekkan istrinya. Contoh dalam hadis disebutkan yaitu ucapan semoga Allah menjelekkan kamu. Atau keterangan ulama atau kamu dari keturunan yang jelek. Ini tidak boleh. Jadi seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidupnya, maka kewajiban si suami untuk mendidik istrinya. Kalau soal si istri tidak sempurna, sama juga dengan seorang suami tidak sempurna. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang istri sebagaimana ada juga pada seorang suami. Karena itu tidak boleh seorang suami menjelek-jelekan istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر tidak boleh seorang mukmin menjelek-jelekan seorang mukminah jika ia membenci satu akhlak darinya maka ia ridho darinya dari sisi yang lain hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh setiap suami bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Wanita itu naqifatu aqlin wa Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Bahkan dari yang kurang akal dan kurang agamanya ini bisa mengalahkan suami. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kata Rasulullah, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an Wahai para wanita, banyaklah kalian sodakoh, karena sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Perhatikan ini. Untuk wanita, Nabi mengatakan sesungguhnya aku melihat yang banyak masuk neraka adalah kaum wanita. Kemudian ada yang bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa wanita itu yang paling banyak masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, tukfirna la'na wa taqfurna al-afir. Sesungguhnya wanita itu banyak kalian ini melaknat, mengutuk, dan kalian banyak kufur kepada suami. Kemudian kata Rasulullah, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-hazin min ihdakum." Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya bisa mengalahkan laki-laki yang pinter. Jadi wanita ini dengan kurang akal dan agamanya bisa mengalahkan kalau laki-laki. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah kenapa? Kami ini dikatakan kurang agama dan kurang akal. Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu dua kali persaksian laki-laki? kata mereka iya. Dan itu kekurangan akalnya. Dan bukanlah, bukankah apabila wanita itu haid, mereka tidak sholat dan tidak puasa? Kata mereka, iya. Itu termasuk kekurangan agamanya. Jadi kalau kurang akalnya, kesaksian wanita itu dua, laki-laki satu. Kekurangan agamanya, wanita apabila dia haid, apabila dia nifak, tidak sholat, dan tidak puasa. Itu menunjukkan tentang kekurangan agamanya. Nah dari yang seperti ini, ini seorang suami harus bisa memahami bahwa wanita itu kurang akal, kurang agama. Nah, harus banyak dimaafkan, bukan dijelek-jelekan. Kemudian juga harus pahami lagi bahwa wanita itu punya tabiat jelek. Wanita itu punya tabiat jelek seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika seorang menikah, maka dipegang ubun-ubunnya si istri itu dibacakan. Kata Rasulullah, apabila seorang dari kamu menikah atau dia membeli budak, hendaklah ia mendoakan supaya diberkahi. Yaitu doanya Allahumma ini as'aluka min khairiha وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه Kata Nabi apabila seorang dari kamu menikah, falyakhudh binasiyatiha wal yusammillaha wal yad'unahu bil barakah. Hendaklah ia pegang ubun-ubunnya, ubun-ubun si wanita itu. Ketika selesai akad nikah, pegang ubun-ubunnya. Kemudian baca bismillah. Kemudian doakan barokah. Kemudian dia berkata, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikannya. Kebaikan si wanita ini. Wa khairi ma jabaltaha alaihi. Dan kebaikan tabiat yang ia bawa. Kebaikan watak atau tabiat yang ia bawa Wa'udzubika min syarriha. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekannya. Kejelekan si wanita ini. Wa syarri ma jabata alaihi. Dan kejelekan tabiat yang dia bawa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi seorang suami tidak boleh dia menjelek-jelekan istrinya, tapi dia berlindung kepada Allah dari kejelekan si istri ini. Dari tabiatnya, dari wataknya yang jelek, dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai lagi datang tabiat yang jeleknya, kita berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki. Memperbaiki si istri, menunjuki si istri agar dia kembali baik. Kemudian selanjutnya yang kelima tentang hak hak-hak suami istri yaitu tidak boleh dia meninggalkan melainkan dalam rumahnya wala tahjur illa fil bait tidak boleh dia memisahkan kecuali dalam rumah jadi jika seorang suami dalam keadaan marah kepada istrinya atau tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, maka orang suami tidak berhak untuk mengusir istrinya dari rumahnya. Islam menganjurkan untuk meninggalkan mereka dalam rumah, di tempat tidur mereka dengan tujuan untuk mendidik mereka. Suami harus tetap bergaul dengan baik kepada istrinya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 19. Dalam surah Nisa ayat 19 Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katira." Dan bergaulah dengan mereka secara baik. Bergaulah kamu dengan istri-istri kamu dengan baik Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, tidak selayaknya hanya karena masalah yang kecil dan sepele, kemudian rumah tangga bercerai-berai dengan sebab itu. Ya Allah sudah mengikat rumah tangga itu dengan misakan ghalidha, dengan ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kokoh. Dan itu apabila ada masalah-masalah yang kecil, dia diselesaikan di antara mereka berdua. Dan tidak boleh ada orang lain yang tahu. Itu harus perhatikan. Apabila terjadi keributan dalam rumah tangga, itu selesaikan berdua dan tidak boleh ada orang lain tahu. Jadi ketika mereka mendapatkan kenikmatan mereka berdua yang merasakan kenikmatan itu. Kebahagiaan mereka berdua. Maka ketika mereka terjadi perselisihan, maka mereka selesaikan berdua. Jangan ada orang lain yang tahu. Itu harus diperhatikan itu. Dan tidak boleh seorang suami menceritakan kejelekan istrinya kepada orang lain. Tidak boleh seorang istri menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain. Hukumnya haram dalam Islam. Kalau menjelekkan seorang mukmin riba tidak boleh. Riba membicarakan aib orang lain tidak boleh apalagi suaminya. Riba membicarakan aib orang lain tidak boleh apalagi suaminya sendiri, apalagi istrinya sendiri tidak boleh. Jadi dia harus tutup rapat-rapat apabila terjadi keributan dalam rumah tangga.